Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutup kitab-kitabnya dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup para utusannya semoga Allah menyanjung mereka dan keselamatan untuk mereka dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jadikan Al-Quran adalah akhir al kutub al-ilahiyah kitab samawi yang terakhir nah, atau wajalah Allah jadikan kit, akhwal kitab ilahiyah kitab samawi yang terakhir minasibi Muhammadin adalah bagiannya Muhammad penutup para nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan di antara keistimewaan Al-Quran disampaikan oleh muhakik Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an uh, sebagai manhaj Nabi dan mukjizat Nabi. Berbeda dengan kerasulan-kerasulan sebelumnya. Maka para nabi-nabi terdahulu mereka memiliki manhaj dan memiliki syariat yang itu berbeda dengan mukjizat mereka mereka diberi minal mukjizat mukjizat wa khawarikul adat dan perkara-perkara luar biasa, kemampuan-kemampuan luar biasa mayakunu tasdikon yang bisa membenarkan kenabian mereka wabuhanan dan sebagai bukti ke kebenaran mereka lain dengan Nabi kita Muhammad SAW maka manhaj maka mukjizat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan manhajnya manhajnya oleh karena itu maka Al-Quran itu jadi pembeda kebayinatan dan pembeda Dan penjelas Maka jadilah Al-Quran Maka, datanglah Al-Quran Adalah mukjiz, adalah mukjizat Dengan lafal-lafalnya Hukum-hukumnya Dan penjelasan-penjelasannya dan Allah Subhanahu wa taala tahadda menantang menantang jin dan manusia untuk mendatangkan kitab semisal Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah seandainya jin dan manusia, manusia dan jin istama'at berkumpul bermusyawarah untuk ayat tu bimisli al Quran untuk mendatangkan semisal Al-Quran layak tu Nabi misli maka mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran walau karena meskipun sebagian mereka zahiran menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maka uh, satu hal yang menarik yang di, beliau disampaikan oleh muhakik uh, <coughs> eh, itu perbedaan antara kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam dengan kerasulan dan kenabian para nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau para nabi dan rasul sebelumnya manhatnya berbeda dengan mukjizatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manhaj dan sekaligus sebagai mukjizat. Maka mukjizatnya sekaligus manhajnya ini berbeda dengan para nabi-nabi terdahulu. Dan penjelasan beliau ini menunjukkan menjelaskan apa itu manhaj. Manhaj berdasarkan apa yang beliau sampaikan di sini maka manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itulah manhajnya kaum muslimin <clears throat> itu adalah seluruh ajaran Quran. Seluruh isi Al-Quran itulah manhajnya kaum muslimin. Itulah manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka manhat manhat kaum muslimin dan inilah manhatnya al-sunnah itu adalah seluruh ajaran Al-Quran seluruh ajaran Al-Quran itulah manhatnya orang Islam manhatnya kaum muslimin dan manhatnya Nabi saw dan manhatnya al-sunnah jamaah Thank you. <coughs> maka e, e, tidaklah atau kuranglah tepat anggapan sebagian orang yang mengkucutkan dan menyempitkan mana manhaj dengan hal-hal yang e, dengan poin-poin tertentu yang boleh jadi banyak orang yang mengatakannya itu tidak mengetahui apa maksudnya dan tidak bisa mendefinisikannya maka makna manhat yang dimaksud manhat adalah semua ajaran Tuhan sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan e, likulin ja'ana minkum syir'ata wa minhaja maka minhaj atau manhaj kata Ibnu Abbas adalah as-sunnah maka semua sunnah semua ajaran Nabi saw Alaihi Wasallam itulah manhaj kaum muslimin itulah manhaj ahlu sunnah sedikit Wa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu Al-Qur'an Al-Qur'anu wa mislahu wa mislahu ma'ahu wa ja'at sunnatun mutahharatu mutahharatu mutahharatu mutahharatu wa qad tuyat fiha hikmatu wa uti sahibuhu alaihi sahibuha wa uti sahibuha alaihi afdhalus salati wassalam wa taslim jawami'ul kalim jawami'ah jawami'ul kalam kalimi جوامع الكلم كما في قوله بئست بجوامع الكلم ونصرت بالرؤب وجعل الله سبحانه وتعالى مدار مدار ولايته على هذه المعجزة وبيان وبيانها وبيانها وبيانها قربا أو بعدا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وفي رواية فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته مما افترضت عليها مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها wala in sa'alani la ufiyannahu wala in ista'adani la uidzannahu wa ma tadattatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi taraddudi an qabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu bal inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sarra sirra sirra tajdidi dinihi fi awliyaihi kama fi hadisi Abi Hurairah inna Allah yab'atsu li ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinahu man yujaddidu laha dinahu man yujaddidu laha dinaha wa kama fi hadisil yahmilu hadad di yahmilu hadal ilma li kulli khalfin uduluha wa وينفون عنه وينفون عنه تحرير الغالين وانتحاء وانتحال المبتلين lal الجاهلين Wa utia dan, Rasul, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi Al-Quran, wa mislahu dan semisal Al-Quran, ma'ahu bersama Al-Quran yaitu sunnah. Maka Al-Quran, maka sunnah itu semisal dengan dengan Al-Quran Semisal dalam hal apa? Semisal dalam hujah Maka sunnah adalah hujah Sebagaimana Quran adalah hujah Kemudian yang kedua Semisal dalam wahyu Sunnah adalah wahyu Sebagaimana Al-Quran juga wahyu Bacaat sunnatul sunnah Maka sunnah yang suci pun datang Wakat tawiyat Wakat tuyat dan terkandung di dalamnya hikmah dan pemiliknya utia diberi jamik kalim kalimat-kalimat yang singkat namun sangat makna Bagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam aku diutus dengan membawa jamik kalim membawa kalimat-kalimat yang ringkas syarat makna Wanusir tubirokbi dan aku diberi kemenangan dengan adanya ketakutan di hati musuh-musuhku. Maka hati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umumnya adalah jamik kali atau jamik kali yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Ibnu Rajab di jamik ulumul Hikam itu ada dua macam jamik kalim dari Al-Quran dan jamik kalim dari hadis. Jamik kalim dari Al-Quran semacam Inna Allah ya bil adl wa ihsan wa idul kubba wa inha anil fahsya wal muka wal bar la'alakum tadzakarun dan beberapa ayat yang lainnya. Demikian juga uh, eh, jamik kalim dari hadis. ini telah dikumpulkan oleh para ulama para ulama berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang jamak kalim semacam An Nawawi di Arba'in Nawawiyah dan juga Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam dan yang paling banyak dikumpulkan oleh sesadi di Bahjah Qulubil Afrar dikumpulkan jadi 99 hadis Wajahlah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan madar poros dari kewaliannya siapa yang Allah angkat boleh jadikan Allah jadikan sebagai wali porosnya adalah mukjizat ini yaitu Al-Qur'an dan penjelasannya dekat dan jauhnya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man ada liwalian barang siapa yang memusuhi waliku maka dia telah terang-terangan bil muharabati memerangiku dalam berat yang lain maka akulah yang mengumumkan peperangan padanya dan dalam mendekatkan diri kepadaku abdi hambaku bisya'in dengan sesuatu ahaba ilayya yang lebih aku cintai mimaftatu alaih daripada yang aku wajibkan Ini menunjukkan bahasanya amal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada amal yang sunnah. Amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah. Namun yang dimaksud amal wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah adalah amal yang sunnah yang murni sunnah. Ada, karena ada amal yang sunnah yang lebih dari yang wajib maka kalau yang sunnah jenis yang semacam ini maka boleh jadi lebih wajib lebih afdal daripada yang wajib murni misal sholat sunnah itu eh, lebih eh, sholat wajib itu lebih afdal daripada sholat sunnah sholat subuh itu lebih wajib lebih afdal daripada sholat malam maka tidak benar jika ada orang yang mengejar sholat malam dan akhirnya dengan menyanyikan subuhnya. Namun jika yang sunnah itu adalah tidak murni sunnah, namun sunnah yang yang lebih dari yang wajib, ya, maka itu lebih afdal daripada yang wajib, yang murni wajib. Semisal memutihkan utang orang itu lebih afdal daripada menunggu sampai dia bisa melunasinya. Padahal menunggu sampai dia mampu melunasinya itu hukumnya wajib. Fa'inkan adu usratin fanazirtun ila maisara. Kalau yang punya utang itu kesulitan, maka ditunggu sampai dia e, mendapatkan kemudahan. Dan Allah katakan wa antasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun kalian, jika kalian bersedekah yaitu memutihkan utang, maka itu yang lebih baik jika kalian tahu. Maka Allah katakan memutihkan utang itu lebih baik daripada memberi tempo. Padahal memberi tempo memberikan kesempatan sampai mampu itu hukumnya wajib. Sedangkan me, mem, memutihkan hutang itu hukumnya anjuran dianjurkan. Di sini memutihkan utang lebih afdal daripada menunda. Nah, apakah hal ini tidak sejalan adalah pengecualian untuk hadis wa mataqarraba ilayya abdi bi ahaba ilayya mimma aftaratu mimma aftaratu alaih? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena memutihkan utang itu adalah satu amal yang mustahab namun mustahab yang lebih dari yang wajib bukan amal mustahab yang murni mustahab namun mustahab yang lebih dari yang wajib Nah, jika amal itu amal yang mustahab karena dia lebih dari yang wajib, maka amal tersebut maka amal mustahab tersebut lebih afdal daripada yang murni yang wajib. Namun ini tidak bertentangan dengan kaidah bahasanya amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah. Kenapa? Karena yang dimaksud amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah adalah amal yang sunnah yang murni sunnah. Bukan amal yang sunnah yang statusnya adalah amal yang sunnah yang lebih daripada yang wajib. Demikian penjelasan Sama Muhammad Faisal Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah ketika menjelaskan ayat tadi, ayat tentang masalah utang tadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka nah, e, maka kaidah ini bahasanya amal yang wajib itu e, lebih afdal daripada amal yang sunnah itu adalah kaidah yang mutaradah, kaidah yang e, tidak memiliki pengecualian. zalu dan tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Makanya di nah keutamaan melakukan amal-amal yang sunnah yaitu menyebabkan Allah mencintai pelakunya. Dan jika aku mencintainya, tidak adalah dalil menunjukkan bahwa Allah punya sifat mencintai, maka aku menjadi pendengarannya, maksudnya adalah aku memberikan taufik pada pendengarannya hatta isma ubi yang dia mendengar dengannya sehingga dia hanya mendengar hal-hal yang Allah ridai dan aku memberi taufik pada penglihatannya yang dia melihat dengannya dan aku memberikan taufik pada tangannya yang dia memukul dengannya dan aku memberikan taufik pada kakinya yang dia berjalan dengannya Walain sa'alani dan jika dia meminta kepada niscaya akan aku berikan dan jika dia memohon perlindungan kepada kondisi akan aku lindungi. Patut nah, diketahui bahasanya ayat ini menjadi sebuah hatnya orang-orang sufi untuk mengatakan bersatunya bahasanya seorang hamba itu bisa bersatu dengan Allah. Ya, sebuah mereka adalah hadis ini yaitu kuntusam ahu alladhi yasma'u bihi wa basar alladhi bihi ويده allati يبتش biha ورجل الذي lati yamshi biha maka apa jawabannya? Jawabannya hadis ini adalah dalil yang menunjukkan tidak benarnya keyakinan kalian itu yaitu bacalah terusnya hadis wala imsa'alani la'u'tiyannahu jika dia meminta kepadaku, saya akan aku beri. Maka Allah bedakan antara yang meminta dan yang memberi. Yang meminta adalah dia yaitu hamba sedangkan yang memberi adalah Allah. Maka tidak bersatu. Maka kalimat sebelumnya tidaklah menunjukkan kalau itu bersatu. Buktinya Allah katakan wala insa'alani nahu Ada yang meminta dan ada yang memberi dan yang meminta berbeda dengan yang memberi. Memintanya dia, huwa sedangkan memberinya adalah anak. Maka berbeda. Wama taradatu an syai'in dan tidaklah aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu hal ana fa'iluhu yang aku akan melakukannya sebagaimana aku ragu-ragu untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Orang yang beriman benci mati, tidak suka mati dan aku pun sebenarnya adalah tidak suka menyakiti seorang mukmin akan tapi la budalau minhu akan tapi kematian itu adalah sebuah keharusan yang harus dialami eh, maka hadis ini dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat taraddud Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat taraddud ragu-ragu untuk melakukan suatu hal Namun taradudnya Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan taradudnya manusia. Teredutnya manusia adalah karena tidak tahu akibat dari apa yang mau dilakukan. Sedangkan taradutnya Allah Subhanahu wa taala adalah taradut di antara dua hal yang Allah tahu semua semuanya um, uh, manakah yang akan Allah inginkan itu taradut yang ada pada Allah Subhanahu wa taala hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Bahkan si Allah Subhanahu wa taala jadilah menjadikan sirat tajdid dinihi fi ini menjadikan rahasia perbaruan agama itu di di tengah-tengah kekasihnya. Mujadid itu adalah wali Allah. Wali Allah itu adalah uh, mujadid itu berasal dari wali Allah. Maka dalam hadis Abu Hurairah Ya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah di akhir setiap 100 tahun dulaha dinaha orang yang akan memperbarui agama umat ini di catatan lagi hadisnya saya diakan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh guru kami Al-alama al-albani di صحيحة maka e, Nabi beritakan bahwa setiap akhir abad itu ada menyujadid laha dinaha orang yang memperbarui agama itu disilakan dengan mujadid yang dimaksud mujadid adalah yang dimaksud memperbarui adalah syariat yang telah terkotori itu diperbarui agar kembali bersih, kembali otentik. Ini yang dimaksud dengan tajdid. Bukannya tajdid adalah berkreasi dalam beragama dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukan tajdid, tapi itu adalah bid'ah. Kemudian mujadid ini tidak disyaratkan harus satu orang. Boleh jadi beberapa orang, ada yang melakukan tajdid dalam masalah hadis, ada yang dalam masalah tafsir dan yang lain. Kemudian catatan penting berkaitan dengan masalah ini uh, ulama yang berstatus sebagai mujadid itu belum tentu lebih afdal daripada ulama yang bukan mujadid. ulama yang status mujadid itu belum tentu lebih afdal, lebih mulia daripada yang bukan mujadid. Maka menjadi mujadid itu tidaklah maknanya adalah uh, dia adalah manusia paling istimewa, belum tentu. Boleh jadi ulama yang uh, bukan mujadid hidup di tengah-tengah abad itu lebih afdal dan lebih mulia. Maka fi disil udul dan sebagaimana hadis tentang tentang manusia-manusia pilihan Nabi mengatakan yahmilu hadal ilma ilmu agama ini akan dibawa mengkuli khalfin dari setiap generasi dibawa oleh uduluhu dibawa oleh udul manusia-manusia istimewa Manus udul di sini maknanya adalah khia manusia-manusia pilihan mungkin adalah tazkiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap al ulama ini menunjukkan istimewanya dan keutamaan para ulama di mana mereka dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al udhul mereka adalah al khiyar mereka adalah manusia-manusia istimewa dan Nabi sebutkan tugas para ulama ada tiga tugas pokok mereka adalah yang pertama yang fauna anhu tahrif al ghalin menghilangkan, membantah penyelewengan makna yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. Maka sifat yang dominan yang dimiliki oleh orang-orang yang hulu Nabi sebutkan di sini adalah tahrif. Sifat yang dominan yang dimiliki oleh orang-orang yang hulu adalah suka melakukan tahrif terhadap ayat Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah wantihalal mubtilin dan kepalsuan yang dibuat oleh ahlul batil. Maka ahlul batil suka membuat kepalsuan. Maka tugas ulama untuk menghilangkannya. Kemudian yang ketiga adalah watak al jahilin dan eh, penafsiran orang-orang yang bodoh. Penyakit orang-orang yang bodoh dan suka bicara tanpa ilmu. Suka menjelaskan tanpa ilmu. Ini tegas pokok ulama yaitu menangani orang-orang yang hulu, menangani orang-orang yang ahlul batil, dan menangani orang-orang yang bodoh. Lihat catatan kaki. Mana om? Hmm? catatan kaki dikatakan hadisnya sahih di ghairihi. Bagaimana aku jelaskan dalam kitabku Tahrir Nukul sih Hadisil Udul riwayatan wa tirayatan wa riayatan maka beliau memberikan ihalah ya, ihalah ya, kepada kita beliau Tahlun Nukul ini namanya ihalah ini penjelasannya ada di Tahlun Nukul Namun berkaitan dengan apa yang eh, catatan kaki nomor satu di halaman ini, di halaman tujuh ini, ada satu koin yang patut diperhatikan ini berkaitan dengan masalah tulisan ilmiah <clears throat> bahasanya eh, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau maka eh, semacam ini catatan kaki semacam ini adalah satu hal yang satu hal yang kurang tepat, satu hal yang keliru dalam masalah tahqiq. <clears throat> Karena tujuan dari seorang itu memberikan catatan kaki atau seorang itu memberikan tahqiq terhadap satu buku adalah memberi kemudahan kepada pembaca. Memberikan kemudahan bagi pembaca, bukan malah memberikan kesulitan maka pembaca itu biar enak oh ini itu di sini nanti rujuknya gampang Adapun jika seperti semacam ini dikatakan itu sahih ghairihi namun tidak disebutkan siapakah yang beratkannya nah, kalau mau ingin tahu siapakah yang beratkannya harus beli buku yang lain nah, nah, kalau ingin tahu siapa yang beratkannya harus beli buku yang lain nah ini satu hal yang eh, termasuk adalah satu hal yang kurang tepat yang tidak sesuai dengan adab dalam penulisan sehingga ihalah semacam ini itu uh, ihalah semacam ini adalah ihalah yang agak berbau bisnis ini adalah ihalah yang agak berbau bisnis karena orang akan menilai ini untuk melariskan bukunya yang lain. Ketika dia membaca buku ini, ah, maka ihalah kepada buku yang lain ah, supaya eh, perkara ini jelas maka harus beli buku yang lain dan baca buku yang lain. <clears throat> maka orang akan menilai saya, eh, saya tidak menghukumi niat, namun orang itu akan memberikan penilaian dengan catatan semacam ini, komentar semacam ini orang akan menilai ini adalah berbau bisnis <coughs> Maka e, catatan beliau di sini itu ada dua tadi catat ada, ada dua e, dua Yang pertama fungsi dari taklik dan semacamnya adalah memberikan kemudahan untuk membaca. Bukan malah memberikan kesulitan, harus beli buku lagi. Dengan harus memberikan kemudahan. Kalau bukan kemudahan maka apa? maka adalah ihala eh, maka adalah ya disebutkan barang sedikit ya di sini saya lihat siapa yang melihatkannya sebutkan satu atau dua kemudian ditambah dan lain-lain setelah itu mengatakan dan aku telah jelaskan panjang lebar tentang hadis ini ya, di kitabku ini maka itu lebih bagus Bagaimana di catatan kaki sebelumnya hadis sahih disihatkan oleh Abu Dawud dan yang lain kalau mau tahu panjang lebar tentang hadis ini, kesayangan hadis ini, bukti kesayangan hadis ini bisa dilihat di buku ini. Maka hendaknya ya juga selayaknya semacam itu saya lizairihi, saya akan beratkan fulan dan fulan dan lain-lain penjelasan lebih lengkapnya adalah di buku ini. Kemudian yang kedua, ihalah semacam ini ya, uh, as, asalnya siapa yang meriwayatkan itu tidak disebutkan, kemudian menyebutkan buku tulisannya, ini akan dinilai adalah ihalah yang berbau bisnis. Berbeda jika dia katakan salih khairihi, beliau katakan salih khairihi, ia merekan bulan dan bulan, penjelasan lebih lengkap, lebih eh, panjang lebar tentang masalah ini ada di buku ini. Ini aman dari kesan bisnis. Amin. Umana. Umana syariati silsilatun silsilatun mustasilatun tanfaqu halaqatuha. Hamilatu sifatin kitabiha wa sifati nabiha. Fakanu kuffanan bainal haqqi wal batil. من هذه السلسلة المباركة ذاك العالم الجهبذ جهبذ ها تهبذ ذاك العالم الجهبذ الإمام المجاهد السلفي الهمام الهمام الهمام شيخ الإسلام وعالم الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الذي ألقى شهبه شهب شهبه الثواقب على على أولياء الشيطان اعظمهم وكشف سورهم وفضح بهتانهم على الله وأوليائه ووضع بين أيدينا كتابه الفريد الفرد الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ليكون شهاب حق نقذف به أولياء الشيطان من كل جانب الذين يحاولون إفساد العقيدة الإسلامية وتشتيت شمل الأمة المحمدية ولهذا فإن هذا الكتاب المجاب آه، سياج يحمي هذه العقيدة من وساوس الشيطان وشبهات أوليائه ليبقى المسلم على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله تعالى وليلقى ربه بقلب سليم Fakana alul ilmi maka para ulama adalah umana usyariah adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga syariat dan para ulama adalah silsilah adalah rangkaian yang saling bersambung bersambung e, eh, latan faku yang tidaklah e, tidaklah lepas halakatuha e, lingkaran-lingkarannya ini silsilah rantai maka lantai itu ada lingkaran ringkaran lingkarannya maka, maka para ulama itu datang silih berganti sebagaimana rangkaian yang ada pada silsilah pada rantai dan para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki nah, sifat Al-Quran dan sifat nabinya. Nah, sifat Al-Quran dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah furqan, pembeda antara hak dan batil. Dan di antara rangkaian yang penuh berkah ini adalah seorang ulama jihbiz, jamaknya jahabidah. Orang yang sangat sangat mumpuni. Al-Imam Al-Mujahid As-Salafi Al-Humam Humam Saidun Suja' Seorang pemimpin yang gagah berani Syekhul Islam Alamul A'lam tokohnya para tokoh Abul Abbas wala Abbas salahu eh, Abul Abbas namun adalah padahal beliau tidak punya anak namanya Abbas karena beliau tidak menikah eh, Ahmad ibn Taimiyah Islam Taimiyah adalah masuk di antara ulama yang membujak Aladhi alqa yang beliau melimpahkan suhub cahaya api cahaya apinya sawakib yang menembus dilimpahkan ke wali-wali setan lalu membakarnya dan belalah yang membongkar kepalsuan mereka dan mempermalukan buhtanahum kebohongan mereka atas nama Allah dan wali-wali Allah maka beliau Allah meletakkan di hadapan kita sebuah kitab yang farid satu-satunya Al-Fat yang satu-satunya, tiada yang tiada duanya. Al-Furqan baina Ali Rahman wa Ali Syaitan. Pembeda antara wali Rahman dan wali setan. Supaya buku ini menjadi syihab hakin eh, cahaya api kebenaran nakdi bubi yang bisa kita gunakan untuk melempar wali-wali setan dari semua sisi. Wali-wali setan adalah orang-orang yang berusaha untuk merusak akidah Islam, dan mencari berai sambil umat keadaan umat Muhammad. Oleh karena itu maka kitab yang sangat menakjubkan ini ini menjadi siaj, menjadi pagar yang melindungi akidah ini dari waswas setan dan dari berbagai subhat wali-wali setan. Dia bekal muslim supaya tetaplah seorang muslim di atas jalan yang lurus yang mengantarkan pada ridha Allah Ta'ala sehingga dia bisa berjumpa Rabbnya dengan hati yang suci saya punus sehingga layak menjadi warosat di jannatin na'im Pewaris Yaitu penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan Kita belum menyebutkan apa yang beliau lakukan dalam buku ini, beliau menyebutkan tebaatul kitab dan beliau menyebutkan khutatul amal, ehm, Membahas sistematika kerja yang beliau lakukan yang pertama beliau tausik nas e, me, mengecek keotentikan teks wa dan eh, ya, dan keterjagaan teks dari perubahan dengan bersandar pada dua naskah khotiyah e, eh, tulisan tangan yaitu manuskrip. Beliau menggunakan dua manuskrip. Kemudian beliau kopal kopal maktut, kemudian beliau membandingkan eh, manuskrip yang ada dan beliau menyebutkan perbedaan di antara manuskrip fil hawashi di catatan kaki. Kemudian yang ketiga, azautul ayat, aku sebutkan ayat-ayat ke tempatnya dalam mushaf dan aku kaitkan setiap ayat dengan nomornya dan nomor ini akan ayat nama surat dan ayat itu akan diletakkan baina makufatain di antara dua tanda kurung. Dan yang keempat dia mentakhid hadis dan asar dengan menjelaskan derajatnya sahih dan taif. Maka beliau di dijanjikan yang ditakhid bukan hanya hadis, asarnya juga ditakhid dan dijelaskan taif atau sahihnya. Dan sudah membuat daftar isi daftar isi ilmiah hadisiyah syafah yang bisa uh, menggambarkan uh, isi dari buku ini yang sangat membantu penuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah tentang judul kitab ini. Kalau di manuskrip, di salah satu manuskrip yaitu yang beliau kasih tanda Z, judulnya adalah Al-Furuq Al-Farik Baina Uli Rahman wa Ali Syaitan. Al-Furuq beberapa perbedaan yang membedakan antara Al-Rahman wal Syaitan. Dan di manuskrip yang nomor dua judulnya adalah kitab Al-Furqan Baina Al-Rahman wal Syaitan. Beliau berkatakan waktu asar pun unwan aku memilih judul yang terkenal yaitu judul yang ada pada manuskrip Ain. Apa alasan dia kenapa memilih judul Al-Furqan Baina Al-Rahman wal Syaitan? Karena huwallazi dzakahu tilmizu al-bar. Karena judul inilah yang disebutkan oleh murid Ibnu Taimiyah yang sangat berbakti itu Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim al zaujiyah dalam risalah Ibnu Qayyim di mana Ibnu Qayyim menyebutkan di risalah tersebut karya-karya gurunya. Ibnu Qayyim punya satu risalah menyebutkan daftar nama-nama kitab-kitab karya gurunya. Dan disebutkan namanya adalah Al-Furqan. Allah as'alu maka kepada Allah aku meminta supaya Allah menerima dari kami ini amalku ini dengan penerimaan yang baik dan mereka menolong agamanya dan membela akidah Islamiyah salafiyah yang benar min naz'ati syaitan wa hizbihi dari uh, uh, apa? ya dari pengurusan setan dan golongannya inna waliyu zalika wal qadir alaih sehingga dialah yang mengurusi hal tersebut dan yang mampu mewujudkannya dan ada tarjamatul musannif biografi penulis yaitu biografi ringkas Sekolah Islam Ibn taymiyah Umir tarjamatul musannif rahimahullahu nasabuhu wa asabahu wa nisbatuhu wa syekhul islami wa anami al-mujahidu fil ahkami Taqaddin Taqiyuddini Taqiyuddini Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Halimi Ahmad ibn Abdul Halimi ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim ibn Hadith Hadith ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Taimiyah Harani al-Hambali wiladatuhu walada wulida wulida rahimahullah ta'ala kalau walada harus perempuan asar rabiul awali sanata ihda wa sittin wa min hijriyati min hijrati min hijrati rasulillahi nasyatuhu nasyatuhu nasyatuhu wa talabuhu lil ilmi qadar walidu qadima qadima istilai Tatari ala di- ala biladi ila Damasqo sanata sab'i wa sittina wa sit- wa sittumi'atin wasit timiatin wa sittumi'atin qara al-qur'ana akhadha al-fiqha wal usula an walidihi wa sami'a min khalq kathirin fa qara al-arabiyyata 'ala ibn Abdul Qawi thumma akhadha kitaba sibawayhi fa ta'ammala Fata'ammalahu. wa fahimahu wa wastadraka عليه وعني وعني بالحديث وسمع الكتب ستة مسند والمسند والمسند مرات وأقبل على تفسير القرآن الكريم وبرز فيه وبرز وبرز فيه وأحكم أصول للفقه أصول الفقه أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والجبر والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم ونظر في الكلام والفلسفة وبرج في ذلك على أهله ورد على رؤسائه رؤسائهم وأخبارهم وأكابرهم وأكبارهم وتأمل وتأهل وتأمل eh, للفتاوى وتأهل وتأهل للفتاوى للفتوى للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة ونبدأ تضلع وتضلع في علم الحديث وحفظه حتى قالوا إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث وأفداه الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوية قوة الإدراك قوة الإدراك والفهم وبدء النسيان حتى قال غير واحد إنه لم يكن يحفظ شيئا وينساه Nah, beliau adalah Syekhul Islam, Hafizul Anam. Anam artinya adalah makhluk Hafidhul makhluk mustahid dalam hukum Taqiyuddin Abdul Abbas ya, dia punya kunyah namun dia tidak punya anak maka kunyah itu tidak harus punya anak Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadri Ibn Muhammad Ibn Taimiyah Al-Harani itu daerah kelahiran beliau Al-Hambali itu madhab beliau maka beliau adalah ulama yang belajar dengan menggunakan mazhab Hambali meskipun beliau tidaklah kaku dengan ke, tidak taasub dengan kehambaliannya kan tapi telah Eh, mana yang sesuai dengan hak itu yang dia pilih. Maka hal ini menunjukkan bolehnya bermadhab Namun yang terlarang adalah ta'asub madhab Boleh bermadhab akan tapi jika ada kebenaran di madhab yang lain Maka diambil madhab yang lain Namun yang terlarang adalah ta'asub madhab Kelahiran beliau, beliau dilahirkan tanggal tanggal 10 bulan Rabiul Awal tahun Situmiah 761 eh, Hijriah. Pertumbuhan beliau dan kegiatan menuntut ilmu beliau. Qadima waliduhu, ayah beliau tiba bersama keluar, seluruh keluarganya pada saat Tartar istilah menguasai ilal bilad berbagai negeri Islam sudah sampai ke Damaskus uh, eh, alal bilad uh, ya, eh, di berbagai negeri Islam uh, tibalah beliau bersama seluruh keluarganya di Damaskus pada tahun uh, ratus situ enam ya dan sebelah 667 artinya Ibu Taimiyah berusia berapa? 6 tahun. Kalau Al-Quran beliau membaca Quran dan belajar ilmu fikih, usul fikih dari bapaknya sendiri. Karena bapaknya adalah seorang alim, seorang fakih dalam madhab Hambali. Dan beliau pun sami'ah mendengar yaitu belajar dari banyak orang. Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang bernama Ibnu Abdul Qawi. Kemudian beliau mengambil kitab Sibawaih, ya, seorang pakar bahasa Arab dan dia nulis buku yang namanya juga Alkitab. Lalu beliau membaca mentelaah Alkitab ini, amal beliau merenungkannya dan memahaminya. Setelah bisa merenungkannya dan memahaminya, setelah paham, wastatroka alaihi. Kemudian beliau mengkritiknya. Nah, ada beberapa poin yang beliau tidak setujui, maka beliau berikan catatan kaki untuk ini, ini nggak cocok, ini benar dan seterusnya wa unia bil hadis dan perhatian dengan hadis ya, unia itu dibaca selalu bentuk dalam bentuk majhul akan tapi maknanya adalah maklum Wasami'a dan beliau mendengar ya, yang kutub sita dan kitab musnad beberapa kali beliau khatam ngaji Bukhari Muslim dan yang lainnya beberapa kali Wakbala dan beliau perhatian terhadap tafsir Al-Quranul Karim dan beliau pun menonjol tentangnya beliau mengatakan saya telah membaca seribu kitab tafsir <clears throat> Wa akama dan dia adalah seorang yang men, e, menguasai ilmu usul fikih, demikian juga ilmu faraid, ilmu hisab dan jabar yaitu matematika wal muqabalah nggak tahu ilmu apa ini muqabalah ini. Wa ghair dzalika ulum dan ilmu-ilmu yang lain. Demikian pula Nazarofi beliau mempelajari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Iya. Ibnu Taimiyah itu asli adalah ahli filsafat besar, pakar filsafat. Wabawa safitalika dan beliau pun menonjol dalam masalah ilmu filsafat. Al ahli lebih hebat daripada ahli filsafat yang asli. Daripada yang asli ahli filsafat, itu beliau lebih Ahli filsafatnya ahli filsafat. Namun kemampuan beliau ini beliau gunakan untuk membantah filsafat. Rawat ala ruas ruasaihim dan beliau membantah para tokoh-tokoh filsafat dan para pembesar-pembesar filsafat. Meskipun beliau itu hambali namun tuh beliau itu lebih syafi'i daripada yang bermazhab syafi'i dan lebih maliki daripada yang bermazhab maliki dan lebih Hanafi daripada yang bermadhab Hanafi. Enggak ada ulama yang memujinya. Uh, tidak uh, ketika orang itu duduk di majelisnya Syekhul Islam Temiyah maka semua orang itu mendapatkan faedah. Nah, ketika itu pembahasan fikih, maka yang Syafi'i maka dia akan mendapatkan pengetahuan dari pelajarannya Syekhul Islam Temiyah berbagai hal tentang mazhab Syafi'i yang belum pernah dia ketahui demikian pula yang dari Maliki, demikian pula yang dari Hambali, apalagi, eh, apalagi yang Hambali, demikian pula yang Hanafi. Maka beliau sangat luar biasa pengetahuan tentang masalah khilaf dan madhab para fukuha. Hmm, sampai-sampai dipuji, sampai-sampai yang asli madhabnya adalah syafi'i, eh, saya Islam punya pengetahuan yang lebih lengkap tentang madhab syafi'i daripada yang berakidah dengan eh, yang bermadhab dengan madhab syafi'i dan seterusnya. Wa ta'ala dan punya kapasitas untuk berfatwa dan mengajar eh, dan, dalam keadaan umurnya kurang dari 20 tahun. Watadola'a dan dia adalah seorang yang penuh yang punya orang yang sangat menguasai ilmu hadis dan menghafal hadis sampai-sampai banyak ulama mengatakan semua hadis yang tidak dikenal oleh Ibn Taimiyah maka itu bukan hadis. Kita katakan ini jelas mubalaghah. Ungkapan hiperbol. Wa Daud dan Allah berikan, memberikan bantuan kepadanya dengan banyaknya buku. Ya, perpustakaan beliau lengkap, perpustakaan pribadinya lengkap. Ya, banyak buku, wasur atal hibdi, wasur atal hibdi dan uh, hafalan yang sangat cepat dan kuatnya pemahaman dan pemahaman dan lambatnya lupa. Ada orang cepat menghafal, orang cepat lupa. Nah, kalau saya kurang kata di sini disebutkan cepat menghafal namun lambat lupanya. Sampai-sampai ada riwayat beberapa yang mengatakan eh, sesungguhnya Ibn Taimiyah tidaklah dia menghafal sesuatu kemudian lupa melupakan, ya, kemudian lupa darinya. Artinya beberapa orang mengatakan kalau dia, dia sudah menghafal sesuatu maka tidak lupa-lupa. Kemudian Masyahir Suyuhihi guru-guru beliau yang terkenal dia mendengar dia mendengar itu belajar dari banyak ulama di antaranya adalah bapak beliau sendiri Abdul Halim Temia. dan ada ulama yang lain Zainuddin bin Manjar dan Mujid Ibn Asakir bin Abi Yusuf Kemudian murid-murid yang terkenal Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan sebutan al Qayyim Al-Jauziyah. Kalau mau disebutkan Al-Jauziyahnya maka Qayyimnya tanpa al. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi jika tanpa Al-Jauziyah maka disebut dengan Ibnul Qayyim. Kemudian Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, ya, Ibnu Abdul Hadi, kemudian juga Az-Zahabi yang nama aslinya Muhammad bin Ahmad bin Utsman dan Ibnu Katsir yang namanya Ismail bin Umar dan Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Muflih Al-Hambali. Berkaitan dengan Ibnu Muflih ini Syekhul Islam mengatakan karena suatu hari mengatakan pada Ibnu Muflih, ya Ibnu Muflih, anta lasta Ibnu Muflih, bal anta muflih kamu ini bukan anaknya orang beruntung, bahkan kamu ini orang yang beruntung. Sana ulama alaih, pujian para ulama kepada diri beliau, aktara aimatul Islam, para ulama Islam, e, banyak memberikan pujian kepada beliau, imam ini, semacam Al-Hafid Al-Mizzi. Ya, bacanya Al-Mizzi. Al-Hafid Ibn Taqiq al hafid Ibn Sayyidin Nas, Alamak bin nggak tahu ini bacanya Jamlakan mungkin kemudian Az-Zahabi sendiri dan para imam para ulama pakar ilmu yang lainnya Ibnu Hujat Al-Mizi mengatakan Mar'a itu mislahu Aku belum pernah melihat orang semisal dia Itu mungkin salah itu mungkin e, Bukan arah itu Namun ya Walayara huwa misla nafsihi dan beliau sendiri buka, juga belum pernah melihat orang yang semisal beliau. Wa itu dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih itibak kepada keduanya dibandingkan beliau. Kemudian Ibn Daqiq al mengatakan, lama istamak tu di Ketika aku kumpul ketemu dengan Ibnu aku melihat Ibnu adalah seorang yang semua ilmu ada di depan matanya. Dia ambil yang dia inginkan, dan dia tinggalkan yang tidak dia inginkan. Fakultu dan aku pernah berkata kepadanya, makun tu azunnu, aku tidak pernah mengira uh, eh, anallah yubki uh, eh, anallah eh, uh, baqiya yakhluqu mislaka. Allah masih menciptakan manusia semisal dirimu. Ibnu mungkin baca Nawawi bahas tuh aku uh, membahas di hadapan liya Yaman satu hari fa'asabtul makna maka aku mendapatkan makna yang dimaksudkan fakan nani maka beliau memanggilku dengan menyebut kunyahku maka bala baina aini al yumna wakabala dan beliau mencium di antara dua mataku yang dekat dengan yang kanan fakul telah aku katakan inna ibna taimiyata fi kulil ulumi au hadu Ya Ibn Taimiyah dalam semua ilmu adalah al-auhadu satu-satunya, dia ada duanya. Ahyai tadina Ahmad, engkau menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad, wasyar'ah dan syariatnya ya Ahmad wahai orang yang bernama Ahmad. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim. Dengan karya-karya beliau Lakat U'tiya Ibn Taimiyah itu diberi anugerah al, al, al, al al, al kemampuan yang luar biasa fi husni tasnif uh, eh, menulis yang bagus nah tidak semua orang itu pandai menulis wajud datal ibarah dan uh, ungkapan kalimat-kalimat yang jud, yang jayid, yang baik bertertib dan sistematis wataksim dan pembagian watabian dan uh, penjelasan bagus dalam menjelaskan, bagus dalam membuat pembagian-pembagian dan membuat sistematika dan sungguh Allah telah lembekkan lunakkan untuk beliau semua ilmu sebagaimana Allah melunakkan besi untuk Daud. Kata Al-Hafidh Al-Zahabi wa ma'aba ada eh, dan tidaklah atau ma eh, abaudu dan aku tidaklah jauh jika aku mengatakan bahasanya karya karya beliau sampai saat ini telah sampai 500 jilid. Di antara yang, yang terkenal adalah minhajus sunnah anabawiyah di bantahan khusus untuk e, Rafidah dan darut ta'arud akal wa nakal ini sudah bantahan untuk orang-orang yang terkena pengaruh ilmu kalam yang yang mengatakan bahasanya akal itu bertentangan dengan nakal dan min maslul ala satimi rasul pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci maki rasul Adab As-Sahih Liman Badala Dinil Masih ini buku kristologinya Ibnu 6 jilid tebal-tebal Adab As-Sahih jawaban yang benar untuk orang yang mengganti-ganti agama e, Dinal Masih ajarannya Isa maka seluruh Islam temanya juga adalah kristolog hmm. Bayan Talbis Salmiyah dan macam fatwa dengan juga tidak Surat Al-Mustaqim maka Sannafa Imam Ibnu Qayyim e, Qayyim Al-Jauziyah Eh, Ibnu Qayyim juga menulis eh, daftar isi nama-nama buku-buku gurunya Ibnu Taimiyah, Ausola ada duha, eh, Ausola ada daha dan Ibnu Taimiyah menyampaikan jumlahnya disebut satu-satu sampai 321 judul ada yang salah, ada yang buku ringkas dan ada yang kitab besar akhirnya wafat beliau beliau wafat bukrah di pagi hari hari Senin Eh, tanggal 20 bulan Dhul Qa'dah yang merupakan bulan haram pada tahun 728 dalam keadaan mati di penjara madluma dalam status dizalimi fil qatil Damaskus di benteng kota Damaskus dalam keadaan membawa bendera kebenaran Adon menggigit ala bin manhaj salafi bendera manhaj salaf dengan gigi geraham beliau seorang yang berjihad karena Allah seorang yang bersabar dan berat pahala dan tidak penakut, tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah merasa lemah. Bahkan beliau sampai wafatnya adalah orang yang sibuk dengan Allah, eh, anjami'i masiwahu dan meninggalkan semua selain Allah. Serusan dimakamkan di kota Damaskus di satu pemakaman yang disebut pemakaman Sufia. Allah, semoga Allah menempatkannya di firdaus yang paling tinggi dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau di surga al-iliyin bersama para nabi sedikit dan suada wa solihin wa hasuna ulaika rafiqa amin demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi ini wasallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin